Ceramah singkat Radio Muslim Memurnikan akidah Menebarkan sunnah Iltifat adalah berubahnya e, Uslubul khitab Cara dalam e, Dalam penuturan Sebagaimana firman Allah Ta'ala Sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel Dan kami utus ini. Akhudallah Allah itu orang ketiga Waba'athna jadi orang pertama. Kami utus di antara mereka 12 naqiba, 12 ya, pimpinan. Seandainya eh, dalam ayat ini Al-Ma'idah 12 tidak mengandung iltifat, maka bunyi ayatnya waba'atha minhum ithnai asyara naqiba. Maka di sini dari orang ketiga menjadi uh, orang pertama dan iltifat dalam ilmu di tafsir itu memiliki sejumlah faedah. Yang pertama, menarik perhatian orang yang diajak bicara, yaitu pembaca Al-Quran. Dan ini berlaku untuk semua bentuk iltifat. Maka semua bentuk iltifat fihi, kandungannya adalah tanbihul mukhatab. Untuk menarik perhatian orang yang diajak bicara. Karena yang namanya kalimat jika dia datang ala naskin wahidin dalam satu bentuk saja. Wati rotin satu model sama. Intaba'a ma'hu an-nasu al insan maka manusia kemudian terpatri menyatu dengannya. Dan tidaklah walam yahdus syai'un dan tidaklah terjadi sesuatu yang mengharuskan untuk berfikir. Namun jika modelnya berubah, maka itu mengharuskan manusia untuk berpikir. Kaifa taroyarul uslubu, bagaimanakah gaya bahasanya berubah? Apa yang menyebabkan dia berubah? Dan kenapa kita berpindah dari orang ketiga menjadi orang kedua atau orang yang ketiga menjadi orang pertama? Fayatanabah, maka pembaca akan perhatian. Kemudian faedah uh, manfaat yang kedua dalam iltifat perubahan bentuk domir atau kata ganti terdapat faedah tambahan yang ini yu'ayin ditentukan berdasarkan konteksnya masing-masing kalimat. Maka faedah ini berbeda-beda tergantung perbedaan konteksnya. Baru saja Anda menyimak saja anda drama singkat Radio Muskat.